Sebagaimana telah kita sebutkan di mukadimah bahwa masalah hati masalah yang sangat penting sekali. Banyak orang kurang memperhatikan masalah hati. Lebih memperhatikan tentang amalan-amalan anggota badan. Dan telah kita masuk kepada pembahasan bahwa <clears throat> hati tidak akan mungkin bisa lurus kecuali dengan mengenal penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok dan dasar pembenahan hati adalah yaitu mengenal penciptanya. Karena fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada setiap manusia. Allah Ta'ala berfirman, Fitratallahi allati fataran nasa alaiha Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Ya setiap manusia akan <clears throat> mencari Rob dan dia akan mencintai Rob. Ya, karena itu adalah merupakan makanan hatinya bahkan kelezatan ya hatinya tersebut. Kemudian beliau membahas pembahasan berikutnya itu tentang fiqhu azamati rabb yaitu <clears throat> bagaimana agar hati mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena akhi pengagungan adalah merupakan kebutuhan hati. Hati bila tidak mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan selain Allah. Ya, dia akan mengagungkan apa namanya patung-patung misalnya. Atau dia akan mengagungkan kuburan-kuburan misalnya. Atau dia akan mengagungkan <clears throat> ya atasan-atasan yang ia sembah selain Allah Subhanahu wa taala misalnya. Di mana mau tidak mau <clears throat> seorang manusia akan mengagungkan sesuatu, mengagungkan harta, mengagungkan kedudukan dan yang lainnya. Dan tentu pengagungan yang layak bagi hati adalah pengagungan penciptanya. Di mana hati hendaknya mengagungkan Allah, membesarkan Allah dan merasakan kebesaran itu di hatinya oleh karena itulah ya akhul Islam azakumullah <clears throat> ya ketika hati mengagungkan Allah hati akan tunduk hati akan ya menjadi hati yang betul-betul uh, apa namanya tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di saat hati itu mengagungkan Allah hati itu akan merasa takut rasa takut itulah yang akan menjadikan dia meninggalkan larangan-larangannya di saat hati mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus bermunajat dan merasa fakir kepadanya. di saat hati itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu dia akan takut dari api neraka dan azabnya dan berharap akan surganya. Betapa ya akhi, hati yang mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang betul-betul luar biasa Bagaimana kita mengenal eh, hati agar hati mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini membawakan ayat kursi mengajak kita untuk mengenal bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi yang setelah senantiasa kita baca setelah selesai sholat, ya. Demikian pula ketika hendak tidur.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 dia raja di raja. Karena dia pencipta segala sesuatu yang memberikan rezeki dan yang lainnya. Al-Hayy yang maha hidup dan kehidupan Allah sangat sempurna. Sedangkan kehidupan manusia tidak sempurna. Manusia akan dilanda kematian. Kehidupan makhluk tidak sempurna. Sedangkan kehidupan Allah sempurna kekal abadi. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, Allah tidak butuh bantuan makhluknya. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun <clears throat> ya untuk mengurus langit dan bumi, untuk menggerakkan malaikat dan yang lainnya, untuk mengabulkan doa dan yang lainnya. Dialah Allah Al-Qayyum yang berdiri sendiri ya dalam mengatur semua yang ada di langit dan di bumi ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa sinah, itu kantuk wala naum tidak pula tidur. Karena tidur bagi manusia itu adalah ya, tidur bagi Allah adalah merupakan kelemahan. Man, mengapa manusia tidur? Karena manusia lemah. Dia butuh istirahat. Ya, mungkin tidur bagi manusia adalah kesempurnaan. Orang yang tidak bisa tidur dengan orang yang bisa tidur, kita katakan ya lebih sempurna yang bisa tidur. Kenapa demikian? Karena memang manusia lemah. Manusia butuh istirahat. Sedangkan Allah tidak membutuhkan istirahat. Allah tidak pernah terkena, dia terkena rasa kantuk, tidak pula tidak apa terkena tidur. Ya di waktu di waktu malam Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa. <clears throat> di waktu siang Allah Subhanahu wa taala pun membuka pintu taubat siang dan malam. Allah senantiasa memperhatikan hamba-hambanya. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kata Allah. Setiap harinya Allah dalam urusan. Maka kenikmat manakah yang kamu dustakan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Yang ada di langit sana semuanya milik pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang, malaikat-malaikat, planet-planet, ini semuanya milik Allah. Demikian pula yang ada di bumi ini airnya. Demikian pula pepohonannya, apinya, dan semua yang dibutuhkan oleh manusia, bahkan diri kita manusia. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun <clears throat> mereka-mereka yang menyembah selain Allah, hakikatnya adalah menyembah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa memiliki apapun juga. Yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat Sementara langit dan bumi ini milik, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Kalau manusia, orang boleh memberikan syafaat tanpa izin dia. Misalnya Anda seorang direktur, kemudian ada orang yang ingin masuk ke apa namanya perusahaan. <clears throat> Lalu kemudian orang lain memberikan syafaat ya kepada Anda, tolong diterima ya. Walaupun tanpa izin kita, sedangkan Allah tidak ada yang berhak bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha' wa yarda." <clears throat> Berapa banyak yang malaikat yang ada di langit? Tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kata Allah. Kecuali setelah Allah izinkan dan Allah berikan reda. Para wali tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengharapkan syafaat kepada selain Allah, hakikatnya ia telah mem mem mempersembah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang berharap syafaat kepada uh, para wali, demikian pula para nabi <clears throat> dan meminta syafaat kepada mereka berarti mereka meminta sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka karena syafaat itu hanya milik Allah Allah berfirman kullillahi syafa'atu jami'a katakanlah syafaat itu milik Allah seluruhnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah mengetahui yang ada di depan dan di belakang mereka <clears throat> Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di hati-hati kita. Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di hati manusia. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء dan mereka tidak bisa meliputi sedikit pun ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki kepada manusia. Yang Allah berikan kepada manusia dari ilmu hanya sedikit sekali. Ya, Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja kata Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Maka tidak mungkin ya, akhi, manusia meliputi ilmu Allah. Oleh karena itulah ya, orang-orang yang mengotak-ngatik ayat-ayat Allah dengan akal-akalnya. Seakan-akan dia menganggap bahwasannya akalnya itu bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah. Allah ber, lalu Allah berfirman, Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidaklah tujuh langit dan tujuh bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti halqah mulqatin fil fadha ya bagaikan cincin yang dibuang di sebuah padang pasir. Ya, tujuh langit, tujuh bumi dibandingkan dengan kursi Allah, itu bagaikan cincin dibandingkan dengan padang pasir luar biasa. Bagaimana luasnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasnya. Kecuali seperti halkah juga, ya, cincin yang dibandingkan dengan di padang pasir, subhanallah. Ternyata langit yang sangat besar, bumi yang sangat luas ini dibandingkan dengan kursi Allah, kecil sekali. Dan ternyata kursi yang sangat luas seperti itu dibandingkan dengan arasnya, kecil sekali. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang lebih besar dari itu ya akhal Islam azakumullahu iyyakum wala yauduhu hifdhuhuma dan bagi Allah tidak berat untuk menjaga semuanya itu. Allah tidak berat menjaga langit dan bumi. Allah tidak berat menjaga kursi dan arash. Mudah bagi Allah. Kita saja kalau kita punya rumah yang luas, yang gede, untuk menjaga dan merawat rumah, ya letih sekali. Ya, karena memang manusia lemah. Sedangkan Allah tidak akan pernah letih Allah mempunyai langit dan bumi yang sangat luas. Mempunyai makhluk-makhluk yang sangat besar. Tapi bagi Allah mudah untuk mengurus itu semuanya. Wahuwal aliyul azim. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Lihatlah bagaimana keagungan Allah dan kebesarannya dalam ayat ini ya akhi. Ya, dan rasakanlah bagaimana ke keagungan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah juga berfirman, Wa ma qadarullah haqqa qadarih. Mereka tidaklah menghormati Allah dengan sebenar-benarnya penghormatan. Wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan bumi itu ya di hari kiamat nanti dalam genggamannya semuanya. Dan langit itu akan dilipat dengan tangan kanannya Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan subhanallah di hari kiamat ya bumi itu akan digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu riwayat yang sahih <clears throat> ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah kami mendapatkan dalam Taurat ya disebutkan bahwa nanti di hari kiamat Allah akan yang menyimpan uh, pepohonan di satu jari, air di satu jari, ya tanah di satu jari. Maka mendengar itu Rasulullah SAW pun tertawa, membenarkan perkataan orang Yahudi tersebut. Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Dan sebutkan dalam satu riwayat, <clears throat> ketika Allah Subhanahu Wa Taala datang pada hari kiamat, Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit Lalu Allah berfirman kepada hamba-hambanya, Anal Malik, Aina mulukul ar? Aku adalah raja di hari ini. Manakah raja-raja dunia itu? Di hari itu, para raja sudah tidak memiliki kekuasaan. Iya, di hari itu, orang-orang yang sombong dengan kedudukannya sudah tak memiliki apa-apa. Yang ada adalah pengadilan seadil-adilnya. Mereka yang berbuat kebaikan diberikan balasan yang sempurna dan mereka yang berbuat kezaliman diberikan balasan yang setimpal. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa ayakum, ya keagungan Allah di saat itu <coughs> siapa manusia yang bisa melawannya? Ya. Allah juga berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir." Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dialah Raja yang maha suci, yang maha selamat, yang memberikan ya, keamanan. <clears throat> Al-Muhaimin yang menjaga, Al-Aziz yang maha mulia, Al-Jabbarul Mutakabbir. Ya, yang maha agung lagi maha sombong. Karena ya sombong itu bagi Allah kesempurnaan. Akan tetapi sombong Allah bukan dengan disertai dengan kezaliman dan kelaliman. Kesombongan Allah itu dengan keadilan dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Berbeda dengan manusia sombongnya dipenuhi dengan congkak dan kezaliman. Maka dari itulah sombong itu hanya milik Allah. Ya. Yeah. Allah berhak bersombong sedangkan manusia tak punya berhak dan tak punya hak untuk sombong. Apa yang perlu disombongkan dari kita? Mobil yang kita punya milik Allah rumah mewah yang kita miliki juga milik Allah dan pemberian dari Allah. Kedudukan yang kita tempati, kalau bukan karena Allah yang memberikannya, kita tidak akan dapat itu. Apa yang perlu kita sombongkan dari kita, akhi? <clears throat> Sedangkan Allah, Allah semuanya milik dia. Ya, yang ada di langit dan bumi milik dia. Maka Allah bersombong itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesombongan Allah ya adalah disertai dengan kasih sayang dan keadilannya tidak dengan kezaliman Subhana subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah tabaraka wa ta'ala huwal azimu fi zatihi, al azimu fi asma'ihi, al azimu fi sifatihi. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha agung dalam zatnya, Ya, Allah maha besar. Manusia, makhluknya saja sangat besar, bayangkan. Bumi yang kita pijak ini besar sekali. Dan ternyata bumi dibandingkan langit kecil. Langit itu, kita lihat, ya, Langit pertama saja di sana ada bintang-bintang, planet-planet yang mungkin besarnya berlipat-lipat dibandingkan dengan bumi. Dan ternyata itu semua adanya di langit yang pertama. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Langit yang sangat besar ternyata tidak apa-apanya dibandingkan dengan kursi. Kursi Allah pun yang sangat besar ternyata sangat kecil di hadapan arash Allah subhanahu wa ta'ala. Maka arash Allah pun kecil di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka Allah pemilik kebesaran, akhi. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Ajal. Allah paling besar, yang paling besar dibandingkan semua yang besar. Ikhwata Islam azakumullah. Al-azimu fi asma'i. Allah pun agung dalam nama-namanya. Nama-nama dan sifat Allah semuanya agung. Iya. Semua nama Allah agung dan mulia. Adapun manusia, nama terkadang namanya bagus, tapi ternyata akhlak dan perbuatannya tidak bagus namanya baik tapi ternyata orangnya tidak baik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya memiliki nama dan sifat yang sempurna. Al-azimu fi khalqihi wa amrih. Allah yang maha agung dalam penciptaan dan perintahnya. Semua ciptaan Allah agung dan mulia. <clears throat> ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ut kamu tidak akan pernah mendapatkan dalam penciptaan Ar-Rahman itu ya sesuatu yang sifatnya tafawut ya sesuatu yang kacau tapi ciptaan Allah itu langit yang sangat rapi kita lihat dengan awan-awannya bahkan terkadang ketika kita naik pesawat kita melihat bagaimana keindahan langit ya dengan awan-awannya yang begitu indah sekali <coughs> bumi dengan ciptaan-ciptaannya Indah sekali. Rapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Burung-burungnya yang terbang ke sana kemari, hewan-hewannya, ya. Demikian pula air laut yang bergelombang. Ya demikian pula ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum nyiur yang melambai. Ya, pohon alang-alang yang apa namanya menghiasi bumi. Subhanallah, sangat luar biasa sempurna sekali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha agung dalam penciptaan dan perintahnya. Perintah-perintahnya semuanya agung. Isinya maslahat semuanya. Kita disuruh sholat, maslahat. Dikeluarkan zakat untuk dibagikan ke fakir miskin, maslahat. Kita disuruh puasa, maslahat. Kita juga disuruh berbagai macam perintah-perintah, semua isinya maslahat, Masya Allah. Larangan-larangan Allah pun agung ya. Semua larangan Allah Subhanahu wa taala ya tiada lain adalah akan menimbulkan mudarat bila kita melakukan larangan tersebut. Maka Allah larang karena Allah Maha tahu ya tentang penciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala larang arak, larang judi, larang zina. Kenapa? Karena Allah tahu itu semua bisa merusak kehidupan manusia. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Al-azimu fi dinihi wa syar'ihi. Allah Maha Agung dalam agama dan syariatnya. Lihat agama Islam ini yang rahmatan lil alamin. Ya Islam yang selalu menganjurkan perdamaian. Islam yang senantiasa yang menyuruh manusia pengikutnya untuk berbuat baik. Ya inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada semua perbuatan adil dan ihsan. Masya Allah, ikhwatlah Islam, azakumullah. Al-azimu fi mulkihi wa sultanih. Demikian pula Allah maha agung dalam kerajaannya. Kerajaan, tidak ada kerajaan yang lebih agung dari kerajaan Allah. Sedangkan kerajaan manusia terbatas. Kerajaan manusia yang tidak besar Ya. Berapa pulau sih yang dimiliki dalam suatu kerajaan? Ya, hanya sedikit saja dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Manusia pun juga ketika memimpin hanya terbatas. Ya. Ada yang cuma lima tahun sekali atau sepuluh tahun sekali selesai sudah. Ada juga yang seumur hidup sampai meninggal dunia selesai. Tapi ternyata kekuasaan itu akan dipertanyakan semuanya oleh Allah di hari kiamat. Inilah ya akhi, azakumullah wa yakum Sedangkan kekuasaan Allah tak terbatas. Wa huwa subhanahu al azim alladhi khalaqal makhluqat. Wa al mawjudat. Wa al kainat. Wa al arda was samawat. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Yang telah menciptakan makhluk-makhluk. Yang telah mengadakan semua yang ada. Yang telah menggambar ya pemandangan-pemandangan yang indah dia yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ya akhi, pernahkah kita mendatangi sebuah pemandangan yang indah? Coba kalau kita mendatangi pemandangan yang indah, jangan hanya sebatas bercak kagum, kagum ya Allah indah ya, indah, masya Allah. Tapi ingat, coba ingat, ya, gunung-gunung yang indah, dengan adanya pantai-pantai yang indah. Apakah yang mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Tidak begitu rapi sekali. Mungkinkah itu ada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Itu pasti ada penciptanya dan penciptanya maha indah. Makanya kita bisa mengenal penciptanya dari makhluk-makhluknya. Ya, keindahan yang luar biasa itu menunjukkan akan keindahan penciptanya ya akhi azakumullah wa iyakum. Kata beliau, Wahu subhanahu al-qadir alladhi qaddar al-aqdara fis samawati wal ard." Dia Allah yang Maha Kuasa yang telah menentukan berbagai macam takdir yang ada di langit dan di bumi. Ya wa kullu syai'in indahu bimiqdar dan di sisi Allah segala sesuatu itu sudah ada ukurannya, sudah ada batasannya. Setiap manusia sudah tentukan takdirnya, ajalnya, bahagia atau sengsaranya. Setiap makhluk pun sudah Allah tuliskan takdir-takdir dan ajal-ajalnya. Bahkan kata Rasulullah, Inna Allah kataba maqadira kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alf sanah masyaallah ini sesungguhnya Allah sudah menulis takdir segala sesuatu sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya Allahu Akbar ya akhul Islam azakumullah wa iyakum وهو سبحانه القوي الذي خضع خضعت الأعناق لعظمته وخشعت الأصوات لهيبته وذل الأقوياء لقوته وقهر الخلائق بقدرته dan di Allah yang maha kuat di mana leher-leher tak akan mampu melihat kekuatannya, kekuatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat di bumi ini saja bagaimana besarnya gunung-gunung ya sangat kuat sekali. Allah ciptakan besi-besi dan beton sangat kuat sekali. Allah menciptakan batu-batu yang sangat besar, kuat sekali. Ya. Adapun manusia lemah, sekuat apapun manusia lemah. Ya. Adakah manusia yang bisa mengangkat gunung? Tidak ada. Adakah manusia yang bisa mengangkat rumah? Tidak ada. Sekuat apapun dia. Tapi ya makhluk-makhluk Allah Allah jadikan kuat dan besar menunjukkan akan kekuatan penciptanya. Namun kekuatan Allah sekali lagi akhirnya tidak pernah disertai dengan kezaliman. Allah maha kuat tapi Allah maha sayang. Berbeda dengan manusia, terkadang merasa dirinya sangat kuat, dia berbuat zalim. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala kuat. Makanya Allah jadikan makhluk-makhluk yang super kuat, ya, dan Allah cabut kezaliman di hati mereka. Itu dia malaikat. Malaikat makhluk yang super kuat. Sangat kuat luar biasa ya malaikat gunung yang bisa mengangkat gunung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di saat Rasulullah SAW diusir dari Taif, dilempari dengan batu-batu kerikil sampai berdarah-darah kaki Rasulullah. Jadi di tengah jalan didatangi malaikat gunung. Lalu malaikat itu berkata, In syi'ta atbaktu alaihim akhsyabain. Wahai Muhammad, bila kamu mau, aku akan angkat dua gunung akhsyab ini aku akan timpakan kepada mereka. Lihat kekuatan malaikat itu. Tapi subhanallah, makhluk-makhluk yang super kuat itu tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu. Malaikat yang sangat kuat itu tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu. Iya. Subhanallah itulah ke, ke, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sedangkan manusia yang lemah. Ya. Baru kuat sedikit saja merasa dirinya sombong. فالله المستعان وعليه الإكلان وخشعت الأصوات لهيبته ya suara-suara pun menjadi khusyuk karena merasa apa namanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat malaikat semuanya khusyuk diam di hadapan Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah Subhanahu wa taala wadzalal aqwiya'u liquwwatihi semua orang yang kuat semua makhluk yang kuat di mata Allah menjadi hina dan ya kecil sekali. Ya. Demikian pula semua makhluk-makhluknya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya akhi azakumullah wa iyyakum. Maka adakah yang lebih kuat dari Allah? Adakah yang lebih kuat ya daripada azabnya dan keras siksaannya? Akhi azakallah. Ini semuanya menimbulkan di hati kita seharusnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah satu-satunya zat yang maha kuat dan kekuatan Allah tak mungkin bisa kita lawan. Ya. Kekuatan Allah hanya kita bisa hadapi dengan istighfar kepada Allah dan taubat. Memohon kepada Allah kasih sayangnya. Ya, makanya Rasulullah SAW berlindung dari kemurkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga hal ini semakin membuat kita merenungi diri tentang hakikat siapa pencipta kita. Merenungi diri tentang siapa kita manusia yang sangat lemah. Lalu kemudian kita berusaha untuk mengagungkan pencipta kita. Ya, mendekatkan diri kepadanya. Lalu kemudian kita senantiasa merasa fakir kepadanya. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas uraian materi yang sangat manfaat dari bahasan kitab. Pikul Kulub yang kita simak di kesempatan pagi hari ini. Khawatir Islam silahkan kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya secara langsung. Bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau bisa Anda melihat layar kaca Anda. Sebutkan nama Anda dan juga alamat dan kami berharap sekali pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kesempatan yang pertama. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dari Abu Konita. Silakan Bapak. Silakan Abu Konita. Saya mau tanya uh, asal usul an penjelasan dari ayat kursi itu, Ustaz. Iya, Kalau dijelaskan sejarahnya ayat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. <coughs> ya, berdasarkan nas dari Rasulullah SAW, ayah" yang merupakan uh, ayat yang paling agung. Di mana ayat kursi, <coughs> ya, sangat dianjurkan kita untuk uh, membacanya di setiap setelah selesai sholat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca apa namanya ayat kursi dubur kulli sholah di sebelah belakang sholat setiap sholat maka tidak ada, tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematian subhanallah ini kita sangat dianjurkan untuk membaca ayat kursi di setiap belakang sholat ya setelah kita berzikir selesai semuanya kita baca ayat kursi demikian pula akhul islam azakumullah wa iyakum dianjurkan kita membaca ayat kursi ya apa namanya sebelum tidur yang jemaah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim ya bahwasanya e, orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur itu akan terlindung dari godaan syaitan sampai apa namanya sampai subuh hari ya masya Allah ikhwata Islam azakumullah wa yakum oleh karena itulah kita jangan lupa untuk senantiasa mempelajari dan mengkaji eh, apa namanya ayat kursi ini karena isinya memang sangat agung sekali. Iya, Allah a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya. Berikutnya kami angkat kembali telepon yang kedua. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Sudah masuk, silakan. Atau kami berikan kesempatan kepada telepon yang lain silahkan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa ini di mana? Saya Subir di Pontianak, Pak. Silakan Pak Subir. Saya mau tanya, kalau selesai sholat tuh, setelah salam tuh, apa ada apa ada hadisnya yang muka muka tangan ke kiri itu? Uh, diulang kembali pak. Kalau selesai salat tuh setelah salat usap usap muka ke tangan ke kiri apa memang benar udah ada hadisnya itu pak? Tolong oh. jelaskan. Baik. Syukron. Ya, terima kasih. Iya. Yeah. Uh, tentunya Bapak di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita hanya sebatas menurut apa yang kita baik. Yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu baik. Saya belum menemukan satupun riwayat bahwa Rasulullah SAW apabila setelah selesai sholat, beliau mengusap wajahnya. Ini butuh kepada dalil, ya, memerlukan dalil yang kuat, yang sahih dari Rasulullah SAW. Ingat agama kita milik Allah. Agama kita tidak diserahkan kepada akal-akal. Maka dari itu kewajiban kita dalam beribadah adalah harus melihat ada tidak dalilnya. Tidak ada dalil, jangan kita lakukan. Karena pada asalnya ibadah itu kata para ulama, ya, tidak boleh dilakukan dulu sampai ada dalil. Wallahu a'lam. Nah. Nah Musa terima kasih atas jawabannya Berikutnya kami undang kembali Silahkan penelpon yang ketiga Kami berikan kesempatan untuk Anda Halo Ya, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dari Asia Endang dari Karawang. Silahkan Bapak pertanyaannya. Gini Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu. Uh, eh, ayat kursi kan setan itu sangat takut ya pada ayat kursi. Mm -hmm. Tapi kenapa setiap ada yang keserupan gitu? Dibacakan ayat, ayat kursi malah ketawa, gitu. malah ikut menuruti bacaan yang membacakannya itu Ustaz. Mohon penjelasannya gimana itu Ustaz. Baik, terima kasih. Itu peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, <clears throat> ikhwata Islam azakumullah wa yakum. Terkadang syaitan ya ketika dibacakan ayat Al-Qur'an ayat kursi sengaja dia tertawa ataupun mem, apa ikut membacanya supaya kita yang membacanya itu don gitu loh. Dan setan berusaha sekuat mungkin bagaimana supaya kita menghentikan bacaan. Ya dengan memperlihatkan bahwa dia dibacakan tidak apa-apa misalnya. Makanya kata para ulama, keberhasilan seseorang dalam merukyah itu tergantung kepada yang pertama kekuatan orang yang merukyah. Semakin yang merukyahnya kuat, semakin insya Allah ya kuat juga rukyahnya. Ini dia Imam Ahmad bin Hambal diadukan kepada beliau ya tentang orang yang kemasukan jin. Kemudian Imam Ahmad berkata sambil mengambil sendalnya, bawa sendal ini. Dan ya apa bilang ke dia ini sendalnya Imam Ahmad. Kalau tidak mau keluar maka dia akan dipukul dengan sendal itu ya ketika dibawa jin itu ketakutan dan pergi makanya ya kekuatan merukyah itu dilihat kepada yang merukyah kalau ternyata yang merukyahnya sama-sama setan juga ya dalam artian yang merukyahnya ini orang-orang yang suka berteman dengan setan atau orang yang merukyahnya ini orang-orang yang suka ya Pak, berbuat maksiat mungkin setan akan tertawa iya bahkan setan tidak akan merasakan apa-apa tapi ketika yang merukiahnya ini orang-orang yang insya Allah kekuatan imannya luar biasa, ya, insya Allah pun juga biasanya akan lebih kuat lagi ya hasilnya. Yang kedua yaitu ditentukan kekuatan yang dirukiah. Ya semakin yang dirukiah itu lemah, terkadang semakin lama juga ya hasil yang dicapai dari rukiah tersebut. Yang jelas ini semua harus didukung dari dua yang pertama yaitu yang merukiah dan yang dirukiah. Maka kalau dikatakan kenapa ya saya bacakan air kursi dia malah ketawa. Kita katakan itu memang triknya seton. Ya, supaya kita yang merukiahnya segera apa? putus asa, tidak ter lanjutkan terus. Itu biasanya seton itu hanya ingin memperlihatkan bahwa dirinya nggak apa-apa padahal dia sudah merasakan kepanasan insyaallah. Ya. Adapun tentang sebab nuzul ayat kursi, saya belum mengetahui riwayat yang sahih adanya, yaitu tentang dari kisah-kisah Bani Israel, Allah alam. Nah. Nam Ustaz, Barakallahu Fikum. Pertanyaan berikutnya kita akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari Abu Ihsan di Tasik. Ustaz, sesekali Ana membaca hadis tentang kebesaran atau keagungan ayat kursi, yaitu mengenai ars Allah, hati merasa kecil dan mengagungkan Allah. Mengapa di saat-saat yang lain, ketika menyimak keterangan yang sama mengenai ayat kursi, hati kita biasa-biasa aja, Ustaz. Kenapa bisa begitu ya? Hmm. Ini pasti apa namanya uh, ada sebabnya. Hmm. Sebab yang pertama orang yang menjelaskannya kurang maksimal menggambarkan tentang apa namanya kursi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, orang yang menjelaskannya kurang ikhlas ya karena biasanya seseorang itu akan terasa ke hati dari ucapannya yang ikhlas semakin ikhlas semakin mengena di hati biasanya semakin kurang ikhlas semakin kurang juga mengena di hati atau kitanya yang sedang apa namanya kurang khusyuk pada waktu itu keadaan hatinya tidak mendukung ini ya, si Ustadz sudah menjelaskan, tapi karena keadaan hati kita yang tidak mendukung, ya entah itu sedang sibuk ataupun yang lainnya sehingga pada waktu itu kurang merasakannya itu bisa terjadi faktor-faktor hal-hal seperti itu karena memang ya untuk merasakan akan ke kekuasaan Allah harus dihadirkan iman di hati lalu kemudian kita betul-betul merenunginya dengan sungguh-sungguh sebab kalau hanya sebatas mendengar seliweran selesai mungkin tidak akan terasa di hati maka tentu ya dengan supaya terasa di hati kita coba renungkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati itu betul-betul kosongkan dari hal-hal yang bisa memalingkan dari memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah a'lam. Nah. nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami masih bacakan bebasan singkat dari saudara Ahmad di Riau. Ustaz, saya mau bertanya tentang hidayah. Apa dan ciri-ciri orang yang mendapat hidayah, Ustaz? apakah orang yang kemudian dia berubah dari buruk ke baik itu ciri-ciri dia mendapatkan hidayah Ustaz? Silakan. Iya, hidayah ya tentunya adalah kepada iman dan Islam. Orang yang mendapatkan hidayah <clears throat> itu bertingkat-tingkat. Karena hidayah Allah itu banyak sekali. Ada orang yang mendapatkan hidayah di ya, dalam satu sisi tapi tidak mendapatkan hidayah dari sisi yang lainnya Iya, ada orang misalnya dapat hidayah dalam masalah sholat. Kalau sholat, Masya Allah, tapi dalam masalah akhlak kurang. Ada orang yang mendapatkan hidayah dari sisi, ya, apa namanya, keilmuan, tapi amalnya kurang. Ada orang yang bila mendapatkan hidayah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara keseluruhan dan punya kesemangat untuk kembali kepada Allah. Dan ini kenikmatan yang agung sekali. Ya, seseorang diberikan kekuatan untuk kembali kepada Allah saja dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini nikmat yang luar biasa besar. Iya, dan itulah yang selanjutnya senantiasa kita minta. Iya, dalam surat Al-Fatihah setiap hari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Kata Ibnu Qayyim, kenapa kita disuruh untuk meminta kepada Allah terus-menerus dalam sholat kita? Karena hidayah Allah banyak. Banyak. Kalau kita Alhamdulillah sudah diberikan hidayah kekuatan taufik untuk meninggalkan maksiat-maksiat dahulu, Alhamdulillah. Kata Rasulullah Al-Muhajiru, man hajara nafs, Allah an. Orang yang berhijrah itu hakikatnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Berarti dia sudah mendapatkan hidayah hijrah setelah hijrah berarti dia harus mendapatkan hidayah-hidayah yang lain. Caranya bagaimana? Menuntut ilmu. Ya. Ada orang dia berusaha untuk mendapatkan hidayah salat. Dia perbaiki salat, tapi dia belum mendapatkan hidayah akhlak. Ada orang yang sudah mendapatkan hidayah akhlak, tapi sayang dia belum mendapatkan hidayah yang lainnya. Makanya penting ya untuk selalu minta kepada Allah hidayah karena hidayah Allah sangat banyak. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mendapatkan hidayah dalam tata cara tidur kita? Hidayah di dalam cara makan kita, cara berpakaian kita, dalam akidah dan ibadah kita, muamalah kita dan akhlak kita. Nah ini tentu ya tak pernah kita berhenti untuk mencari hidayah dan menggapai hidayah. Dan yang terpenting adalah mempertahankan hidayah itu sendiri. Ya, Allah wa'alaikum. Nah. Belum Ustaz. Dan berikutnya dari saudari Yanti di Ambon Ustaz. Pertanyaannya sebagai berikut. Ustaz, bolehkah kita mengagungkan para ulama atau dai dengan maksud menghormatinya? Dan batasan apa kita boleh mengagungkan atau menghormati ustaz tersebut? Ustaz, silakan. Mengagungkan di sini kalau maksudnya mengagungkan seperti kita mengagungkan Allah maka ini haram. Yaitu adalah merupakan kesyirikan maka dari itu, ya, kalau yang dimaksud dengan mengagungkan karena kita mencintai mereka, karena ketakuan mereka dan keimanan mereka, dan kita berusaha untuk menapaki jejak kaki mereka, maka itu yang dianjurkan. Ya. Dan yang harus kita perhatikan bahwa mencintai orang soleh tidak boleh berlebihan, Karena kita dapati ternyata syirik yang pertama kali muncul di dunia ini karena akibat berlebihan mencintai orang saleh. Iya. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mubasysyirin wa mundzirin." Adalah manusia tadinya di atas satu akidah. Kata Ibnu Abbas, maksudnya 10 an, 10 generasi anak Adam itu tadinya di atas akidah tauhid. Lalu muncul suatu kaum Apabila orang-orang soleh mereka meninggal dunia, digambar. Tadinya bukan untuk menyembah, tapi untuk memberikan motivasi ibadah. Lalu dibuat patung-patung dan monumen. Bukan untuk diibadah, tapi hanya sebatas untuk motivasi ibadah. Lalu kemudian datanglah suatu kaum yang ya, mereka tidak tahu menahu. Lalu kemudian syaitan membisikkan kepada mereka bahwa dahulu bapak-bapak mereka menyembahnya maka terjadilah penyembahan yang kemudian Allah utus Nabi Nuh kepada kaum tersebut di mana mereka menyembah lima patung yang dinamai dengan nama-nama yang saleh, orang-orang saleh. Siapa itu Wad, Suwa, Yaquth, Ya'uq dan Nasr. Nah, inilah ya, mencintai orang saleh tidak boleh berlebihan. Kita cintai sekadar keimanan mereka dan ketakwaan mereka. Dan wajib kita yakini bahwa mereka manusia biasa. Ya, adapun kemudian mencintai orang soleh, akibatnya kemudian kita mensifati orang soleh dengan sifat-sifat ketuhanan. Katanya orang soleh itu bisa menolak bala, ya, bisa uh, mengabulkan doa ataupun setidaknya bisa menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat dengan tanpa izinnya. Semua ini adalah merupakan ya uh, apa namanya qulub, sifat berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Kita cinta orang soleh, kita cinta Imam Syafi'i, nah kita cinta beliau. Kita hormati beliau, kita ambil ilmu-ilmu beliau. Tapi kemudian kita agungkan beliau melebihi batasan beliau sebagai seorang ya manusia biasa ini yang dilarang. Jangankan ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak suka untuk ya diagungkan ya melebihi kedudukannya. Beliau mengatakan la tuturuni kama atatin nasara Isa bin Maryam Jangan kalian berlebihan memujiku kata Rasulullah. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam. Iya, Rasulullah SAW manusia biasa. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan apa? Hamdah sebagai hamba dan rasulnya. Nah, seharusnya begitulah kita dalam mencintai. Ya, bukan untuk berlebihan Allah a'lam. Nah, nah Ustaz, barakallahu Pertanyaan berikutnya silahkan kami undang kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Silahkan, halo. Kami berikan kesempatan kembali, silahkan kami ingatkan Anda bisa menghubungi nomor kami yang di layar kaca Anda di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan Bapak Agus dari Banyuwangi. Silakan Pak Agus pertanyaannya. Ana mau tanya Ustaz. Iya. Apakah betul ini hadis man a'dama maulidi kana ma'i fil jannah? Hmm. Terus yang kedua Ustaz, salat sunnah ba'da itu salat apa Ustaz? Baik, baik. Iya. <laughs> Nah, syukran jazakumullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tersebut Bapak termasuk hadis-hadis yang dibuat-buat Bapak. Hmm. dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun banyak sekali di zaman ini ya sebagian kaum muslimin berdalil dengan hadis tersebut Padahal kata Rasulullah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah uh, apa namanya? dia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Kemudian maknanya pun juga rancu. Iman a'zama maulidi, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka ia bersamaku di surga. Sementara yang diperintahkan oleh Allah itu bukan mengagungkan kelahirannya, tapi untuk mengikuti perintah dan larangannya. Seharusnya ya, mengagungkan perintah dan larangan Rasulullah itu lebih layak daripada mengagungkan kelahirannya. Maka yang diperintahkan oleh Allah dan dalam Al-Quran dan hadis apa? Diperintahkan kita untuk ikut Rasul, ikut Rasul. Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum katakan jika kalian memang mencintai Allah, ikuti aku yaitu Rasulullah. Maka ya, hadis tersebut dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang mawudu, ya dusta atas nama Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Adapun sholat setelah wudhu, para ulama menyebutnya dengan sholat wudhu. Ya. Dan itu sangat dianjurkan sekali dan besar pahalanya. Nah, disebutkan dalam hadis Bilal bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, ya, tadi malam aku masuk surga, wasami itu sok sok-sok ataka di amami fil jannah dan aku mendengar suara terompah kakimu di depan sur di, depanku di surga." Apa yang membuat kamu melakukan apa masuk surga hai Bilal? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma hadatan qat ila tawaddatu indah wa sallaitu bihi Ya Rasulullah SAW, tidaklah aku berhadas, ya kecuali aku berwudu di situ dan aku pun sholat dua rakaat padanya. Maka kata Rasulullah bihima, rupanya dengan itu kamu masuk surga. Masya Allah. Iya. Oleh karena itulah uh, kita berusaha ya setiap kali berwudu sholat dua rakaat. Iya. Allah Nah. Namsen. Terima kasih atas jawabannya dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dengan Ibu siapa ini di mana? Dengan Umi Saada di Banyumas. Silakan Umi Saada pertanyaannya. Uh, mau tanya Ustadz, Semoga Allah memanjangkan umur Ustadz semuanya dan istiqomah dalam menjalankan. Amin. Amin. Amin Bu. Terima kasih Amin. banyak. Masya Allah. Uh, eh, ini tanya kalau tadi disampaikan bahwa uh, kita telah ditentukan uh, takdirnya 50 tahun yang uh, 50 ribu tahun bu 50 ribu tahun yang lampau uh, nah ini ada orang yang Eh, peringinan beringinan bercita-cita bahwa dia umurnya sudah uh, lebih dari 50 tahun itu dan sudah mempunyai anak tapi bering, berkeinginan berkehendak bahwa dia kepingin mempunyai uh, anak lagi yang uh, karena sekarang sudah sudah belajar sunnah gitu. Hmm. yang dulu-dulu itu belum sehingga ingin mendidik anaknya dari bayi hmm. itu seperti yang ini apa yang sesuai dengan sunnah lah. Padahal kan eh, hmm. kita tuh pak itu sesuatu yang eh, tidak mungkin begitu <laughs> lah ini eh, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tentunya Ibu memang bagi Allah semuanya mungkin. Tapi kita melihat secara kebiasaan wanita yang sudah tua, yang sudah menopos, secara kedokteran sudah tidak mungkin lagi untuk mempunyai anak. Ya, silahkan saja kalau mau coba misalnya ibu ya datang ke dokter ya. atau ke ahli tabib. Kalau mereka semua mengatakan wah ibu sudah nggak mungkin lagi ya sudahlah. Nah sekarang ibu berpikir begini, bagaimana saya bisa uh, mendidik anak ya di mana pendidikan yang saya didikan kepada dia itu bisa dia nikmati sampai besar sehingga setiap pendidikan daripada sunnah yang kita ajarkan dia sudah diamalkan dan pahalanya mengalir ke kita iya karena kata Rasulullah SAW <clears throat> Apabila anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus dari seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Di antaranya apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, selama ilmu itu diamalkan setelah kita, maka akan terus mengalir ke kita. Coba ibu, kalau memang ternyata secara kedokteran sudah tidak mungkin lagi, ibu bisa mengambil anak yatim. Iya. Ya, ibu didik dia, ibu besarkan dia, ibu didik dengan sunnah Rasul. Tapi ingat tentu tidak ada hukum-hukum waris ya. Yang kita harapkan adalah yang pertama yaitu kita mendapatkan hadis Nabi SAW ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah aku dan orang yang uh, men, um, apa namanya uh, memelihara anak yatim nanti hari di surga itu nanti seperti ini kedudukannya dekat nih ya kata Rasulullah SAW yang kedua berharap dengan pendidikan kita dia kita didik dia di atas sunnah ya kita ajarkan dia baca Quran ngaji sholat setelah dia besar dan dia terus amalkan itu akan mengalir terus ke kita pahalanya kenapa karena itu dari hasil usaha jerih payah pendidikan kita dan itu ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi apa menjadi jariah pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia Nah itu bisa kita lakukan ibu Kalau memang ternyata kodar Allah ya Sudah kita usahakan ternyata tidak bisa juga Wallahu'alam Nah Nah Ustaz Barakallahu Fikum Pertanyaan berikutnya masih kami berikan kesempatan silakan Di 0218236543 Halo Ya halo Silakan sudah masuk Uh, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu uh, volume televisinya atau radionya Ibu. Ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Ana mungkin mau bertanya ini di luar dari topik uh, pembicaraan. Hmm. Jadi begini uh, sekitar satu bulan yang lalu secara agama Ana sudah ditalak uh, tiga kali oleh suami Ana. Hmm. uh, uh, dan suami Ana itu membuat perjanjian bahwa uh, Kemana dalam masa Ida dan Ana sedang hamil tujuh bulan. Uh, dia membuat perjanjian bahwa akan membagi penghasilannya, gaji dari kantornya, dia dengan Ana. Terus dia melahirkan Ana, dia mau membiayai ala kadarnya. Nah, tiba-tiba kemarin pada saat dia mengirimkan uh, eh, nafkah ke Ana, dia hanya mengirimkan ke Ana sebesar 500 ribu rupiah dia bilang itu hak dia setelah bercerai uh, hak untuk me memberikan berapapun terserah dia karena sudah bercerai. Nah, yang mau anak tanyakan bagaimana pandangan Islam dengan sikap mantan suami anak ini dan apa yang harus anak lakukan gitu karena kondisinya anak memang sakit dan anak-anak dalam kandungan juga dalam kondisi yang tidak baik gitu sang anak juga tidak bekerja Ustaz. Jadi apa yang harus anak lakukan Ustaz? Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ditanyakan aja ke Dokter Irwandi ya. Nah, nah, di bab masalah fikih karena pembahasannya cukup luas ya. Nah. Ada beberapa perkara yang dibahas dalam masalah itu. Hmm. Allah alam. Nah. Baik Ustaz, kita akan balik ke pesan singkat pertanyaan dari saudari Ayu di Bone. Afan Ustaz, bagaimana cara kita menghindari syirik kecil khususnya perbuatan hati yaitu ria? Silakan Ustaz. Ada sebuah cara yang sangat insya Allah uh, bisa kita lakukan ya. Apa itu yang pertama? Bermuhasabah sebelum beramal. Sebelum beramal kita tanya dulu hati kita. Ya. Yeah. Saya melakukan perbuatan ini karena siapa? Untuk tujuan apa? Nah, sebelum beramal, selalu kita tanya, karena apa? Ya, untuk siapa? Ini penting sekali kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita apa namanya tidak lakukan mengakibatkan terkadang kita terkadang mengharapkan hujan manusia, mengharapkan dunia dan yang lainnya. Nah, pada waktu itu akhir Islam azakumullah wa yakum. Ya, sebelum kita beramal tanya dulu, periksa dulu hati kita. Alhamdulillah, ternyata saya mau beramal berharap, karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. <clears throat> yang kedua, yang kita lakukan apa? Gunakan muraqabah. Awasi terus hati kita di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab jiwa kita ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah bagaikan partner bisnis. Iya. Kalau kita tidak terus perhatikan khawatir nih partner akan berkhianat begitu demikian pula jiwa kita terkadang berkhianat ya tadinya ikhlas tahu-tahu melenceng maka disinilah kita perhatikan terus hati kita ya periksa lagi hati kita di saat kita ketika kita beribadah yang disebut dengan muraqabah kata para ulama <clears throat> yang ketiga kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk tidak menceritakan ibadah kita ataupun memperlihatkan ibadah kita kepada manusia. Nah, terkadang ketika kita memperlihatkan ibadah, seringkali ada bisikan-bisikan setan. Kita ingin dipuji oleh manusia dan yang lainnya. Nah, ini ya yang harus kita lakukan, terutama yang pertama dan yang kedua Insya Allah dengan dua perkara tadi mudah-mudahan kita bisa ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari Abdullah di Rembang yang bertanya Ustaz. Ustaz bagaimana hukumnya jika rumah kita dipasang hiasan dinding seperti kaligrafi yang tulisannya dari ayat kursi dan nama-nama Allah Ustaz? Iya. <clears throat> Eh, per perkara itu pertama tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dahulu di zaman, di zaman Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang dikuat oleh Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa apa namanya Aisyah radhiyallahu anha menutupi dinding dengan sesuatu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak diperintahkan untuk memberikan pakaian kepada dinding. Para ulama sepakat ya bahwa yang boleh diberikan pakaian hanyalah Ka'bah. Adapun selainnya tidak disyariatkan. Bahkan Rasulullah mengingkari Aisyah yang memberikan pakaian ke dinding, maksudnya menutup dengan kain. Maka dari itu yang lebih baik kita tidak lakukan itu, ya. Apalagi untuk diberikan hiasan Al-Qur'an, ya ayat-ayat yang bagusnya ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk kita hafalkan gitu loh. Ya, kalau kita misalnya tulis di, eh, di dinding ayat Al-Quran dan tafsirnya, lalu kemudian kita baca untuk kita hafalkan, gitu kan? Untuk kita tadaburi, silakan. Kemudian kita ganti lagi ayat berikutnya. Kalau tujuannya itu untuk itu silakan saja, tapi untuk sebagai hiasan jangan. Kenapa? Karena Al-Quran bukan berfungsi sebagai hiasan dinding. Tapi Al-Quran tujuanlah untuk menghiasi hati supaya menemukan keimanan di hati dan dada kita. Makanya Allah berfirman apa dalam surat Yasin? Liudhira man kana hayya. Agar Al-Qur'an memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat. Ustaz, eh, Allah Maha Agung, Maha Pencipta dan sebagainya. Apakah kemajuan teknologi dan zaman yang seperti ini yang kita rasakan ini yang dicapai oleh manusia saat ini juga merupakan karya Allah dan merupakan pengajaran Allah kepada manusia? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Hmm. Sekarang siapa yang menciptakan otak manusia? Hmm. Tentu Allah. Dan siapa yang memberikan kepada manusia hidayah untuk bisa memahami rumus-rumus ya rumus kimia, rumus matematika kalau bukan Allah. Dan siapa yang memberikan hidayah kepada manusia untuk menciptakan, menemukan berbagai macam penemuan, menemukan listrik dan yang lainnya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya menemukan. Iya, manusia diberikan oleh Allah kekuatan otak untuk berfikir. Siapa yang menggerakkan jantungnya dan yang lainnya? Lalu kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya untuk berfikir. Lalu Allah berikan kepadanya ilham supaya memikirkan sebuah penciptaan yang maha karya yang luar biasa. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka nisbatkan itu semuanya kepada Allah ya kesesatan si korun itu kenapa? Karena si korun menisbatkan apa namanya kekayaannya kepada kecerdasan dia. Dia mengatakan inna ma'uti itu ala ilmin indi. Aku diberikan semua ini karena keilmuan saya kata dia, kata si korun ini. ya. Maka dari itulah eh, kewajiban kita <clears throat> adalah berusaha semaksimal mungkin. ya. Pertama, wajib yakin bahwa semua karya manusia adalah karena Allah yang memberikan ilham kepada mereka dan Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan-perbuatan kamu. Yang ketiga, <clears throat> ya, yang kedua, wajib diyakini bahwa manusia ya diberikan oleh Allah kekuatan akal untuk berpikir dan berpikir itu untuk lebih sesuatu yang manfaat untuk manusia bukan untuk menentang ayat-ayatnya makanya kalau kita menggunakan akal pikiran kita untuk membuat karya-karya yang bermanfaat untuk manusia Alhamdulillah itu yang diperintahkan oleh Allah yang bahaya itu ketika seseorang menggunakan akal pikirannya untuk menentang ayat-ayat Allah ini adalah orang-orang yang tersesat jalannya tentunya maka karya-karya manusia itu semuanya adalah karya Allah Karena Allah yang memberikan ilham kepada mereka Kalau bukan karena Allah yang memberikan ilham Mereka tidak mampu melakukannya Iya Makanya kalau ditanya kepada anda Siapa yang menciptakan ya, Misalnya Pak B.J. Habibie yang sangat cerdas ya, Bahkan dikatakan beliau itu Apa namanya IQ-nya eh, tertinggi di dunia sekarang siapa yang, yang memberi itu semua kepada beliau? Kalau bukan Allah penciptanya. Iya. Tahu dari kecil pun juga tidak ada manusia yang apa namanya uh, ah saya yang member, saya yang menciptakan IQ di, di kotak saya. Saya mau IQ-nya 200. Kita tidak mampu. Kita saja yang terkadang IQ-nya hanya sekedarnya, segini-gininya. Kita tidak bisa merubah Walaupun kita mungkin makan makanan, berbagai macam makanan yang sifatnya bergizi, tapi ya IQ-nya segitu aja, nggak bisa naik. Ya. Siapa yang bisa yang memberikan itu semua dari semenjak kelahirannya kita? Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita katakan semua mahakarya ini hasil kehebatan saya. Lah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada antum ya kemudahan dan kekuatan. Ya, Allah a'lam. Nah, nah Ustaz, barakallahu Pertanyaan berikutnya silahkan di telepon kembali Kami berikan lain kesempatan untuk Anda menghubungi kami di 0218236543 Halo Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak siapa ini di mana? Dengan dengan Bang Ian di Rantau Prapat Ya silahkan Bang Ian di Rantau Prapat pertanyaannya uh, Begini Ustaz di saya tidak begitu mengikuti tadi apa tadi ajarannya dan tadi saya mendengar mengenai daya sempat daya akhlak, lain sebagainya tadi ya kan. Jadi yang mau saya tanyakan, saya gini, saya merasa sudah sudah merasa terpanggil untuk sholat misalkan di waktu zuhur atau asar sudah mulai mengaji mengaji di masjid saya sudah siap mau ke masjid. Tapi di kala tubuh hari yang seperti kita ketahui ya, pahalanya lebih banyak, saya terganjal karena saya mengidap sebuah penyakit besar. Hmm, ya. Yeah. Dengan tidak saya mengatakan saya mengidap penyakit epilepsi. Hmm. Jadi gara itu saya sedikit terganjal untuk sholat ke masjid Ustaz. Ya, baik, baik. Iya. bagaimana caranya Ustaz? Ya, baik Bapak. Terima ah. kasih atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Islam kita, agama Islam ini agama kita yang indah dan mudah. Hmm. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa usaha." Allah juga berfirman laisa alal a'ma haraju wala alal a'raj haraju wala alal maridhi haraj. Ya. Orang buta tidak ada dosa bagi dia. Maksudnya ketika ia tidak mampu melakukannya karena kebutaannya. Demikian pula orang pincang dan demikian pula orang yang sakit. Maka karena kita sakit, ya, untuk bisa melakukan perintah-perintah Allah secara sempurna ternyata sulit sekali. Maka Allah maafkan. Iya, namun Allah berikan kepada kita pahala yang sempurna yang sama dengan orang-orang yang sehat dengan niat-niat kita insya Allah. Maka Bapak ya, berusahalah sekuat tenaga semaksimal mungkin ya untuk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting kita ada niat yang kuat untuk melaksanakan. Namun di saat terhalang karena uh, penyakit kita yang hmm. penyakit kita yang kambuh, insya Allah Allah berikan pahala yang sempurna buat kita Pak. Allah Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Silakan kembali di 0218236543 bagi Anda yang bertanya melalui line telepon kami. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu dari Ibu Siti di Rio. Silakan Ibu pertanyaannya. Silakan Ibu Siti. Ini mau tanya Ustaz, kita kan udah lama mengikuti pengajian di Roja TV. Mm-hmm. Alhamdulillah Bu. Hmm. Apakah kita dapat mendapatkan pahala? Kita kan nggak pernah ngaji dari sunnah. Mm-hmm. Alhamdulillah. Ya, ya. Baru mengenal sunnah kira-kira kurang lebih dua tahun, dan. Ya. Iya, ya, Masya Allah. Alhamdulillah Ibu. Baik ya. Ibu, sudah penjelasannya Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebetulnya Ibu, ya untuk mendapatkan pahala membutuhkan niat. Niat karena Allah dan yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu-ilmu yang Ibu ambil ya, dari Roja TV maupun dari media-media lain yang bermanfaat. Ketika Ibu mendengarkannya, Ibu mendapatkan pahala menuntut ilmu. Ya. Yang kedua, ketika Ibu amalkan, mendapatkan pahala juga. Yang terpenting adalah bagaimana Ibu ya kita memperbaiki hati kita. Yang pertama, apa sih tujuan saya untuk ngaji itu? Ingat tujuan yang paling utama adalah dari menuntut ilmu memperbaiki hati untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan untuk dibanggakan hanya karena saya sudah ngaji 10 tahun, saya sudah ngaji 15 tahun. Kalau oh, kita merasa bangga diri, kita merasa lebih senior, maka ini menunjukkan ilmu kurang bermanfaat. Karena ilmu seharusnya menimbulkan ketawaduan, bukan kesombongan atau apalagi kebang apa keangkuhan. Yang kedua, Ibu, ya ketika Ibu menuntut ilmu niatkan untuk saya bisa amalkan dalam kehidupan kita. Ya. Ini ilmu-ilmu bermanfaat penting sekali. Maka setiap ilmu itu timbulkan amalan padanya. Makanya kata Abu Kilabah, jangan sampai kata Abu Kilabah ya, tujuan utama dari menuntut ilmu adalah untuk menyampaikannya. Tapi tujuan utama dari menuntut ilmu adalah untuk mengamalkannya. Itu. Dan terkadang ada orang yang baca sana sini sini tujuannya buat buat di share. Ya, baik di apa BlackBerry ataupun di Twitter ataupun tidak. Tapi yang tujuan utama kita menuntut ilmu itu adalah bagaimana menimbulkan amal dari setiap ilmu yang kita dapatkan tersebut. Ya. Bukan bagaimana saya bisa menyampaikannya kepada orang lain, tidak. Itu ya tujuan nanti itu. Yang terpenting adalah apakah setiap ilmu itu bisa menimbulkan amal, baik amal hati maupun amal anggota badan atau tidak. Sehingga itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Imas Sundari di Palembang, Pak. Ya, silakan Pak Imas Sundari di Palembang. Ya, kan mau menanyakan ini kami memang kemarin itu dengar hadis memotong kuku di hari Jumat itu hukumnya sebenarnya Pak. Terus memotong kuku di hari Selasa itu memperpendek umur, Pak. Itu hmm. katanya dia dengan dasar itu waktu sejarah Sayyidina sejarah itu ada sahabat tanya dengan hadis itu ke Nabi. Setelah ke Nabi, tanyalah kalau memotong kuku di hari Selasa balik umur. Nah, orang itu ditanya ke Sayyidina Omar Sayyidina Omar tanya terus Sudah siapa yang bersabda itu Nabi. Jadi hmm. orang yang penggal kepalanya langsung orang itu mati, Pak. Jadi sejarah itu benar apa enggak, Pak? Baik, Pak. di hari anu Selasa memperpendek umur. Baik. Baik, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Iya, itu semua hadis palsu, Pak. <laughs> iya, demikian pula hadis tentang anjuran eh, memotong iya, kuku di hari iya, Jumat pun juga hadis lemah yang tidak bisa dijadikan hujah. Hmm. Yang jelas tidak ada dalil sama sekali ya hmm tentang kapan yang disunahkan memotong kuku. Rasulullah SAW hanya memberikan batasan kata Anas bin Malik ya dalam memotong kuku, demikian pula mencabut bulu ketiak, mencukur hmm. bulu kemaluan, yaitu kata Rasulullah tidak boleh lebih dari 40 hari. Hmm. Ya, lebih dari itu tidak diperkenankan. Maka setiap 40 hari ya kita bersihkan rambut ketiak kita, kemaluan kita, kuku kita, ya. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW demikian. Atau kurang dari itu hanya seminggu sekali silahkan. Tapi hmm. untuk meyakini hari tertentu ini butuh dalil. Ya. Apalagi mengatakan motong kuku dari Selasa memperpendek umur. Apa hubungannya hmm. kuku dengan biaya umur? Ya sudah harusnya hadisnya palsu, dan ini pun juga secara akidah Islamiyah tidak ada hubungannya sama sekali. Yang memendekkan umur dan memanjangkan umur adalah apa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Nah, <clears throat> nah Ustaz barakallahu Berikutnya kami berikan satu kesempatan telepon yang terakhir. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini di mana? Nah, dengan Asim lagi di perjalanan. Silahkan Pak Asim pertanyaannya. Saya uh, eh, mau tanya ini. Jadi kan ada hadis itu kalau uh, amalan kita itu dibandingin sahabat itu uh, amalan kita segunung emas hmm. nggak ada perbandingannya dibandingkan satu mut. Sementara ada hadis lain kalau uh, apa namanya kita itu mendapatkan pahala amalan-amalan sahabat 50 kali amalan sahabat. Mm-hmm. Nah, ini mohon penjelasan antara kedua hadis itu. Menggabungkan. Terima mm-hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama, hadis tentang kita mendapatkan pahala 50 sahabat Yang rajih hadis tersebut lemah hmm. Ya, hadis itu tidak sahih ya. Dan Syekh Salim bin Ida al-Hilali juga Yang tadinya beliau menghasankan mm-hmm. Beliau kemudian merujuk Dan menyatakan akan kelemahan hadis tersebut tidak sahih yang kedua, ya bahwa uh, bisa jadi kita bisa mendapatkan pahala yang besar di zaman yang penuh fitnah. Ya, namun tentunya untuk dikatakan pahalanya lebih besar dari sahabat, apakah mungkin atau tidak ini butuh dalil yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, banyaknya pahala terkadang ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim misalnya kata Rasulullah SAW ibadatun fil harji kahijratin ilai beribadah di masa di masa fitnah itu seperti hijrah kepadaku ya seperti hijrah kepadaku subhanallah ini besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala namun apakah kemudian karena pahalanya seperti hijrah kepadaku itu sama dengan hijrahnya para sahabat kepada Rasulullah SAW yang menyebabkan akhirnya kita bisa melebihi para sahabat dalam keimanan kita katakan belum tentu karena yang mengukur keimanan keimanan hamba itu hanya Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu makanya ya kenapa para sahabat dengan satu mood bisa mengalahkan infak kita dengan satu satu gunung emas bukan melihat dari kualitas ke kuantitasnya tapi kualitas keimanan Seorang semakin ikhlas, semakin kuat keimanannya, semakin besar pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata sebagian ulama, tidak menutup kemungkinan ada sebagian orang di akhir zaman yang mungkin ya uh, lebih utama dari sebagian sahabat secara individu-individunya ya. Bukan secara zaman secara keseluruhannya mungkin saja hal seperti itu ada. Ya, kata sebagian ulama. Iya. Maka dari itu Eh, tetap kita katakan bahwa para sahabat secara keseluruhan mereka adalah zaman yang paling utama. Adapun secara individunya barangkali ada ya di zaman-zaman setelah sahabat yang mungkin lebih utama dari sebagian sahabat. Tidak lebih utama dari seluruh sahabat tidak. Karena kita punya keyakinan bahwa ya yang paling utama setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga. Demikian pula orang-orang yang ikut bayi bayatul ridwan. Demikian pula orang yang ikut perang Badar. Ya. Maka mereka semua mempunyai keutamaan-keutamaan yang agung dan besar. Tapi mereka juga ada sahabat-sahabat yang beriman di akhir-akhir Rasulullah hendak wafat. Hmm. Ya. Makanya para sahabat pun juga bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Wallahu alam, semoga yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat. Amin. وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم